Muslim. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Ibu-ibu calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, tadi kita sudah sampaikan tentang nasab Nabi Nuh alaihissalam. salam. Beliau adalah keturunan kesembilan dari Nabi Adam alaihissalam salam dan bahwa jarak antara Nabi Nuh kepada Nabi Adam asroh kurun. Artinya sepuluh kornun. Satu kornun itu satu abad. Jadi seribu tahun lamanya sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sampaikan bahwa menurut hadis riwayat Al-Imamul Bukhari jarak antara Nabi Adam kepada Nabi Nuh kulluhum alal Islam. Semua manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun manusia yang berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, datang di saat zamannya Nabi Nuh barulah adanya beberapa dari manusia itu sudah menyembah berhala wa iyadzubillah. Itulah yang dilawan oleh Nabi Nuh, itulah yang didakwahkan oleh Nabi Nuh. Jadi kesimpulannya, rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk menghadapi kesyirikan di muka bumi adalah Nabi Nuh alaihi wa ala nabina afdalus salam. Tadi saya sudah janji sahabat, apa awal mula terjadinya kesyirikan ini? Nah, supaya lebih jelasnya, yuk kita sama-sama ambil kitabnya. Sebagaimana yang saya biasa andalkan dalam pengajian ini, kitab Kisosul Ambiya Libni Kathir. Ya. insyaallah ada nih. Di bab tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Oke. Okay. Ternyata terdapat di dalam surat Nuh ayat 23. Adanya di dalam surat Nuh surat Nuh ayat 23. بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوقا ويعوق ونصرا Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka umatnya Nabi Nuh mereka umatnya Nabi Nuh senantiasa mereka itu berkata, La tadharunna alihatakum. Jika ingin ada yang wafat di antara mereka ini, ya, mereka wasiatkan anak-anak mereka, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan Tuhan kalian. Dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan wadda wala suwa. Maksudnya suwa namanya, bukan sengak. Suwa. Ya. Wadda, suwa, yaguth, ya'uq, dan nasr. Ada lima. Lima berhala pertama di muka bumi. Surat Nuh ayat 23, Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Qala berkata ulama tafsir, "Hadhihi asma rijalis salihin min kaum Nuh." Tadinya nama-nama ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku ketika mereka sudah pada wafat tadinya orang soleh. Orang ahli zikir yang apabila berdoa dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mereka wafat seton jadikan ini alat supaya orang berbuat kesirikan. Apa kata setan? Lima pembesar kita sudah wafat. Setan berupa jadi manusia. Iblis itu suka bisa jadi manusia. Dulu jadi zaman Rasulullah datang kan ke, eh, ke apa namanya? ke rapatnya Abu Jahal yang waktu itu dia bilang kita bunuh saja Muhammad itu iblis. Iblis juga suka seperti manusia. Nah, pada saat itu iblis mengajak kaum Nabi Nuh untuk mengidolakan mereka lebih besar lagi dengan cara mengatakan kepada mereka, kalau sudah mereka wafat, gimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Gimana? Saya ahli dalam membuat patung, katanya. Orang ini nggak tahu kalau ini iblis nyaru jadi manusia. Saya ahli membuat patung. Gimana saya buatkan patung-patung wajah-wajah mereka yang dengan melihat wajahnya kita ingat kepada Allah. Awalnya membuat patung orang-orang soleh ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama-lama ibadah mereka depan patung tersebut. Dari generasi ke generasi, generasi ke generasi, akhirnya nama Allahnya hilang. Yang disebut wada, suwa, yauk, yagus, dan Nasr. Itu yang langsung disebut dan langsung dimintakan pertolongan. Jadilah berhala-berhala ini menjadi Tuhan anggapan bagi mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun iblis akan datang selalu kepada anak keturunan Nabi Adam untuk menyesatkan agar kita keluar dari syariat yang sesungguhnya agar kita keluar dari din tauhid. Wa billah. Ini yang terjadi. Pemirsa KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh diutus untuk ini. Jadi Nabi Nuh menyebarkan dakwah. Tapi yang diterima oleh Nabi Nuh adalah celaan, makian. Sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam firman-Nya Allah surat Al-Ankabut ayat 14 Fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Fa'akhadahumut tufan wahum zalimun. Nabi Nuh berdakwah. Seribu tahun kurang lima puluh. Tapi kebanyakan mereka tidak mentaati perintah Nabi Nuh. Akhirnya mereka ditelan oleh banjir besar. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi 950 tahun. Tapi yang saya mau bahas pada materi KSNR kali ini adalah bagaimana cara Allah memusnahkan mereka dan Nabi Nuh menyelamatkan umatnya. Setelah yang mau lewat berikut ini.